melangkahkan kaki di rumah Allah Subhanahu wa taala menjalankan as-salah al-maktubah salat wajib sholat maghrib dan menjelang atau sambil menunggu waktu isya ini kita manfaatkan kesempatan yang ada dalam rangka bermudzakarah bermunasahah bainana kita mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala karena memang talabul ilmi syar'i mempelajari dan mendalami ilmu agama Allah itu merupakan ibadah yang mulia. Bahkan tidak sedikit dari para ulama yang menyatakan talabul ilm asy-syar'i afdalul a'mal liman hasunat niyyatuhu. Mempelajari, mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling afdal, amalan yang paling mulia tapi catatannya bagi barang siapa yang benar dan lurus niatnya. Karena memang kita di dalam menjalankan agama ini tidak akan bisa ucapan kita benar, amal ibadah kita benar, kecuali jika kita mempelajari ilmu agama. Bagaimana bisa akidah kita lurus, sholat kita benar, puasa kita benar, zakat kita diterima Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dilandasi dengan ilmu yang benar, itu adalah tidak mungkin. Oleh karena itu Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitabnya membuat sebuah judul bab di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Babul Ilmi Qabla Al-Qawli Wal Amal. Bab ilmu itu dikedepankan dibandingkan ucapan dan amalan. Sehingga tidak boleh seorang muslim bermudah-mudahan di dalam berbicara tentang suatu perkara agama dan jangan sampai dia melakukan suatu amalan agama yang mengandung tata cara ibadah tertentu kecuali harus dilandasi dengan ilmu. Nah, Para hadirin rahimani wa rahimakumullah Di malam hari ini insyaallah ta'ala Kita akan melanjutkan pembahasan rutin Yang sudah berlangsung sebelumnya Yaitu kajian kitab Riyadhis Salihin Karya Imam Besar Al-Imam An-Nawawi Al syafii Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah Al-Imam Nawawi seorang alim kabir, ulama besar dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak asing nama beliau di telinga-telinga kaum muslimin. Beliau salah satu ulama rujukan terkhusus di dalam bidang fikih madhab Syafi'i. Salah satu kitab beliau Majmu' Syarhul Muhadzab menjadi rujukan di dalam pembahasan fikih madhab Syafi'i. Ini menunjukkan luasnya ilmu beliau. Ya. Nah, dan beliau terkenal semasa hidupnya sebagai seorang alim, sebagai seorang ulama yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Beliau mendasari akidahnya, ucapan-ucapannya, pendapat-pendapat fikihnya dibangun di atas dalil-dalil yang sahih. Baik dari Al-Quran maupun dari sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wasalam yang sahih. Maka ini adalah teladan bagi kita semua. Ya. Bagi al-sunnah wal jamaah. Di antara karya beliau yang monumental, ya, karya besar beliau, beliau memiliki banyak karya, di antaranya adalah kitab ini, kitab Riyadus Salihin yang beliau khususkan di dalamnya pembahasan tentang adab dan akhlak. Walhamdulillah pada pertemuan sebelumnya sudah selesai sampai pada babul muraqabah itu bab ya, bagaimana seorang mukmin hendaknya senantiasa memiliki al-muraqabah yaitu muraqabatullah senantiasa merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala di setiap tindak tanduknya, di setiap ucapan dan perbuatannya. Yang mana hal itu akan membuahkan rasa al-haya'u minallah azza wa Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia selalu merasa diawasi Allah. Sehingga kalaupun dia sedang bersendirian di sebuah kamar, tidak ada orang lain selain dia, maka akan menghalangi dari maksiat rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan seorang yang tidak memiliki muraqabatullah, bisa jadi di depan orang banyak dia menampakkan kekhusyuan, kesolihan, tapi ketika dia bersendirian hilang rasa malunya. Tidak memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia melakukan maksiat secara sembunyi-sembunyi wal billah. Maka di antara buah dari pelajaran kajian tentang muraqabatullah adalah tidak hanya sekedar menghafal ayat-ayat atau hadis-hadis yang sudah kita pelajari, tapi bagaimana ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut menumbuhkan di dalam jiwa kita al-haya'u minallah subhanahu wa ta'ala. Rasa malu kepada Allah yang menghalangi kita dari berbuat maksiat baik terang-terangan maupun ketika kita bersendirian. Inilah al-haya yang mahmud, rasa malu yang terpuji. Yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu adalah bagian dari iman. Itu rasa malu yang terpuji. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghalangi seorang hamba dari perbuatan maksiat dan rasa malu dari manusia yang menghalangi dia untuk melakukan hal-hal yang tercela. Karena kalau orang tidak memiliki rasa malu kepada orang lain, dia tidak akan segan-segan melakukan perbuatan yang tercela. Jadi disebutkan para ulama rasa malu yang terpuji itu ada dua jenis. Al-haya'u minallah dan al-haya'u minan nas yang menjadikan hamba tersebut menghindar dari perbuatan yang tercela. Di sana ada al-haya'u al-madmum, ada rasa malu yang tercela dan tidak termasuk bagian dari iman yang disebutkan yang disebutkan di dalam hadis tadi. Misalnya apa? Al-haya'u minal khair. Rasa malu untuk berbuat kebaikan. Ini rasa malu yang tercela tidak dipuji di dalam syariat dan bukan bagian dari iman. Di antara contohnya adalah al-haya antolabil ilm. Rasa malu untuk menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama salaf di antara ucapan mereka yang masyhur ya, tidak akan seseorang terhalangi dari ilmu kecuali dua jenis orang. Ilmu itu diharamkan dari dua jenis orang. Yang pertama, orang yang memiliki sikap kiber, memiliki kesombongan di dalam hatinya. Apal kiber kibar Batarul haq wa ghamtun Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Maka kalau ada rasa kiber di dalam hati seseorang, dia akan merasa enggan untuk belajar ilmu agama sehingga dia terhalangi dari kebaikan. Begitu pula akan terhalangi dari ilmu orang yang memiliki rasa malu, malu untuk belajar, malu untuk menimba ilmu agama Allah. Maka yang seperti ini akan menjadikan dia terhalang dari ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menjauhkan kita dari dua sifat yang tercela tersebut. Demikian sedikit gambaran atau faidah dari pelajaran yang sudah dilalui sebelumnya tentang bab al-muraqabah ya. Jadi buah yang diharapkan adalah itu tadi. Merasa diawasi Allah sehingga menumbuhkan sifat al-haya, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuk di bab baru di pertemuan kita malam hari ini yaitu bab yang diberi judul oleh muallif al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala Bab taqwa bab tentang ketakwaan ini bab yang keenam yang beliau sebutkan di dalam kitab Riyadhus Salihin ini At-taqwa barakallahu li wa adalah sebuah kalimat atau sebuah lafaz dalam bahasa Arab yang berasal dari kata al-wiqayah. Berasal dari kata al-wiqayah. Al-wiqayah maknanya adalah penghalang. Jadi ini asal kata dari at-taqwa. Diambil dari kata al-wiqayah yang maknanya apa? Penghalang. Adapun makna at-taqwa yang dimaukan di dalam istilah syariat masih ada hubungannya dengan makna lugawiyah, dengan makna bahasa yang tadi kita sebutkan penghalang. Sehingga at-taqwa di dalam syariat yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi maknanya adalah ayyattakhidal insan wiqayatan min adabillahi subhanahu wa ta'ala takwa adalah suatu yang menjadikan seorang hamba membuat penghalang antara dirinya dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini mana takwa di dalam istilah syariat. Ya, jadi masih ada hubungan dengan makna bahasa tadi, penghalang. Ya. Nah, ayat takidal insanu ma yaqihi min adabillah. Sebuah amalan yang mana dengannya seorang hamba membuat penghalang antara dia dengan adab dan siksa Allah serta murka Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada definisi at-taqwa yang lain. Para ulama banyak menyebutkan definisi tentang at-taqwa. Di antara definisi yang masyhur, yang terkenal tentang at-taqwa adalah yang diriwayatkan dari seorang ulama salaf yang bernama Talib bin Habib rahimahullahu taala. Ketika beliau mendefinisikan at-taqwa, beliau menjelaskan at-taqwa an ta'mal bi ta'atillah. Amalun bi ta'atillah ala nurin min Allah raja thawabillah. Wa tarku maksiatillah ala nurin min Allah iqabillah. Beliau menyebutkan ada dua komponen dari definisi at-taqwa. Komponen yang pertama beliau jelaskan amalun bitaatillah beramal ketaatan kepada Allah ala nurin minallah berdasarkan cahaya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala jadi at-taqwa itu tidak hanya cukup semangat beribadah semangat beramal tapi harus dilandasi dengan ilmu karena kalau hanya sekedar semangat beramal tanpa dilandasi dengan ilmu itu tidak lain adalah seperti orang-orang yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Fatihah yaitu kaum yang dolin sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir ya. makna dari ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya. jalannya tunjukkanlah kami jalan yang lurus jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan jalannya orang-orang yang tersesat orang-orang yang dolin siapa? kata para ulama menjelaskan al dolin adalah orang-orang yang semangat beribadah semangat beramal tapi tidak dibangun di atas ilmu amalannya mereka adalah orang-orang Nasoro dan yang menyerupai mereka sehingga at-taqwa itu adalah beramal ketaatan yang dibangun di atas ilmu. Tapi tidak cukup sampai di situ saja. Ada lanjutannya. Roja atwabillah. Ketika beramal, orang yang beramal harus mengikhlaskan niat untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala bukan karena ria, bukan karena sum'ah, bukan karena mengharap pujian dari manusia, bukan karena tujuan-tujuan duniawi yang lain. Tapi dia semata-mata mengerjakan amalan ketaatan tersebut roja thawabillah, mengharap pahala dan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini komponen yang pertama dari definisi at-taqwa yang disebutkan siapa tadi? Talak bin Habib rahimahullah taala. Komponen yang kedua, yang kedua beliau melanjutkan tarku maksiatillah meninggalkan maksiat kepada Allah meninggalkan minum khamar meninggalkan berjudi meninggalkan mencuri meninggalkan berdusta berbohong meninggalkan menipu dan sebagainya dari amalan-amalan maksiat tapi tidak cukup harus dibangun di atas ilmu juga. Ala nurin minallah. Dibangun di atas cahaya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah dia harus tahu betul berdasarkan ilmu, oh ini perbuatan maksiat. Perbuatan ini saya tinggalkan karena Allah melarangnya di dalam Al-Qur'an. Perbuatan ini saya tinggalkan karena ini adalah perbuatan maksiat yang dilarang Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih bukan didasarkan pada perasaan ya. nah, tapi harus dibangun di atas ilmu dan tidak cukup sampai di situ harus apa makhafata iqabillah tujuannya ketika meninggalkan perbuatan maksiat tadi adalah makhafata iqabillah karena rasa takut dari adab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan termasuk at-taqwa bagi barang siapa yang meninggalkan maksiat tapi karena takut dicela manusia. Bukan karena takut Allah Subhanahu wa taala, tapi karena takut celaan manusia. Ini bukan at-taqwa. Ya. Sehingga ketika meninggalkan maksiat agar bernilai ibadah termasuk ke dalam at-taqwa haruslah diikhlaskan niatnya dalam rangka menghindari murka Allah, menjauh dari siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dahulu ikhwani fillah barakallahu li wa orang-orang munafikun di zaman Nabi mereka adalah orang-orang yang dohirnya juga ikut beribadah bersama Rasulullah Begitu pula seperti sahabat yang lain. orang ya. Orang-orang munafikun bukan sahabat. Ini penting. orang ya. Orang-orang munafikun bukan sahabat. Tapi secara dohir mereka beramal seperti amalannya sahabat. Ya. Ikut sholat berjamaah bersama Rasul dan para sahabat. Ya. Ikut bersodakoh. Ya. Tidak minum khomer. Dan dan sebagainya dari syariat Islam. Bahkan mereka ada yang ikut berjihad bersama Rasul dan para sahabat. Tapi mereka bukanlah orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena mereka melandasi amalan-amalan tersebut baik ketika menjalankan perintah Allah, perintah Rasul ataupun menjauhi dan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya bukan karena mengharap pahala Allah dan bukan karena rasa takut dari adab Allah tapi karena apa? Ria'an nas. Karena ria. Ya. Karena ingin mengharapkan pujian dari manusia dan jangan sampai dicela. Yura'unan nas wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Allah sifati mereka jika mereka datang mengerjakan sholat mereka mengerjakannya dengan malas-malasan yura'unan nas mereka hanya sekedar ria agar bisa dilihat manusia loh ini loh saya ikut sholat ya, saya seperti kalian saya juga ikut sholat bukan karena ikhlas lillahi taala sehingga mereka bukanlah ahli takwa ya. maka para ulama banyak yang menyebutkan definisi takwa yang paling mencakup itu adalah definisi yang disebutkan Talib bin Habib tadi rahimahullah taala ya. Nah, barakallahu fikum. At-taqwa Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah adalah kunci kebahagiaan dan keselamatan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Tidak bisa seorang hamba merasakan kebahagiaan yang hakiki tanpa at-taqwa. Ya, bagi barang siapa yang ingin meraih kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat, maka hendaknya dia menghiasi jiwanya, dirinya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu pula hendaknya seorang hamba berusaha untuk menanamkan at-taqwa ini tidak hanya pada dirinya saja, tapi juga kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya, dan orang-orang sekitar yang dia cintai. Karena barakallahu fikum disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, coba kita bayangkan, kita hidup di dunia, kita hidup di dunia, kita hidup bersama orang-orang yang kita cintai di dunia. Istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, bapak dan ibu kita, saudara-saudara kita, mereka adalah orang-orang yang kita cintai. Ya. Kita sangat sayang kepada mereka. Tapi apakah rasa sayang dan cinta itu akan tetap terus ada hingga hari kiamat? Apakah tetap langgeng dan abadi hingga hari kiamat? Jawabannya adalah tergantung kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana gambaran orang-orang yang saling mencintai selama di dunia namun ketika di akhirat nanti saling membenci bahkan bahkan saling menjauh satu dengan yang lain, saling bermusuhan. Allah taala berfirman, "Wa idza ja'atis dan ketika datang hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhi. Seorang akan lari dari saudaranya yang dahulu selama di dunia sangat dekat kemana-mana berdua. Tapi ketika di akhirat nanti, rasa cinta dan sayang itu hilang. Bahkan berubah menjadi permusuhan. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Bahkan seorang akan lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani bahkan lari pula dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nun yughni. Karena di hari itu setiap orang memiliki kesibukan sendiri. Apa itu? Lari menyelamatkan dirinya masing-masing dari adab Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak peduli lagi kepada saudaranya, bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya yang selama di dunia dia cintai tidak peduli lagi sudah. Yang dipikirkan dirinya sendiri. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, "Wala yas'alu hamimun hamima." Di hari itu, di hari kiamat tidak ada lagi seorang yang dahulu saling mencintai di dunia bertanya kemana orang yang dia sayangi. Ya, beda kalau kita di dunia, kita safar, bepergian, keluar kota mungkin satu atau dua hari sudah terbayang-bayang anak kita. Sudah rindu, ingin segera pulang dan bertemu kembali bersama keluarga kita. Tapi di hari kiamat nanti hilang rasa rindu itu. Ya. Bahkan tidak ada yang bertanya, "Mana anakku? Mana bapakku? Mana ibuku?" Bahkan padahal mereka yubassarunahum. Allah sebutkan dalam ayat yang setelahnya. Padahal mereka saling melihat ketika itu. Tapi tidak mau, ya, tidak peduli lagi bahkan orang yang berdosa, orang-orang yang selama di dunia terbiasa melakukan dosa bermaksiat kepada Allah, Allah sebutkan ya, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani. Bahkan seorang yang pendosa selama di dunia berangan-angan kalau seandainya anaknya dia jadikan tebusan agar menebus dia dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dia terancam dengan siksa dan adab Allah, maka dia rela mengorbankan anaknya. Ini anakku saja yang aku korbankan agar aku selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran hari kiamat nanti. Tidak ada lagi rasa cinta itu. Tidak ada lagi rasa sayang itu. Hilang semuanya. Tapi hanya satu golongan yang Allah Subhanahu wa taala pertahankan dan Allah jaga rasa cinta di antara mereka, rasa sayang di antara mereka. Siapa itu? Ahlu takwa? Orang-orang yang bertakwa. Hanya satu golongan ini sajalah yang Allah akan tetap jaga rasa cinta dan rasa sayang di antara mereka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam sebuah ayatnya dalam Al-Qur'an, "Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun Al muttaqin." Orang-orang yang saling cinta mencintai, saling menyayangi di dunia, di hari itu, di hari kiamat nanti, akan saling bermusuhan satu dengan yang lain. Anak bermusuhan dengan ibunya, bermusuhan dengan bapaknya, bermusuhan dengan istrinya dan anaknya. Semuanya akan seperti itu. Tapi Allah perkecualikan satu golongan saja. Di akhir ayat illal muttaqin kecuali orang-orang yang bertakwa Allah akan jaga rasa cinta mereka ya. orang bertakwa akan tetap mencintai ayahnya ibunya istrinya anaknya demikian pula sebaliknya jika bapaknya ibunya seorang yang bertakwa pula akan tetap menyayangi anaknya jika istri maupun anak-anaknya orang yang bertakwa akan tetap mencintai suami atau bapaknya maka disinilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah pentingnya at-taqwa. Pentingnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci utama kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan jangan kita hanya mencukupkan at-taqwa pada diri kita saja tapi hendaknya kita tanamkan ketakwaan itu di orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi. Kenapa? Agar kecintaan tersebut, rasa sayang tersebut terus abadi hingga hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Di sini al-muallif Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa ayat dan beberapa hadis. Kita akan baca satu persatu ayat tersebut dan kita baca pula penjelasannya atau syarahnya dengan mengambil syarah atau penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Mungkin tidak kita baca semuanya, tapi kita ambil poin-poin yang penting. Qala al-muallif rahimahullah, qala Allah taala. Allah taala berfirman ini ayat yang pertama yang beliau sebutkan dalam bab ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat yang sering kita dengar di ketika para khatib berkhutbah atau para penceramah mengawali ceramahnya biasanya membaca ayat ini di dalam khutbatul hajah yang mereka baca. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatihi dengan sebenar-benarnya takwa wala tamutunna illa wa antum muslimun dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Di sini ada pelajaran penting. Ada faedah penting yang bisa kita ambil dari ayat ini. Coba kita perhatikan ayat ini diawali dengan panggilan kepada siapa? Pada kaum mukminin, ahlul iman, orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Baru kemudian Allah sebutkan perintah untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Maka dijelaskan oleh Syekh Utsaimin kenapa demikian? Kenapa panggilan ini hanya ditujukan kepada kaum mukminin karena at-taqwa tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang yang beriman saja. Ini faidahnya. Tidak mungkin seorang bisa bertakwa kalau tidak punya iman. Orang yang bisa bertakwa kepada Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Oleh karena itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba Hudan lil muttaqin. Itulah kita Al-Qur'an. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Petunjuk hudan bagi siapa? Lil muttaqin. Bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan perkara gaib. Nah, ini memperkuat faidah yang kita sebutkan tadi. Tidak mungkin seorang bisa bertakwa kecuali dengan iman. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memanggil di dalam ayat ini orang-orang yang beriman saja. Wahai orang yang beriman, ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada faedah penting yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah At-taqwa sebagaimana yang tadi telah disebutkan dari definisi at-taqwa itu mengandung makna fi'alul awamir wa tarkun nawahi mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya serta meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya ini mana takwa jika kalimat at-taqwa atau kata at-taqwa itu disebutkan bersendirian tapi di sana ada beberapa ayat yang mana at-taqwa itu digabungkan dengan albir. Dengan lafat albir. Misalnya dalam ayat wa ta'awanu 'alal birri taqwa. Perintah wa ta'awanu salinglah kalian tolong menolong. Salinglah kalian bekerja sama 'alal bir di atas albir dan at-taqwa. Maka ketika at-taqwa digandengkan dengan albir, maka maknanya menjadi berbeda. Albir yang dimaksud adalah fi'lul awamir, mengerjakan perkara-perkara yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Adapun at-taqwa hanya terbatas pada terkun nawahi, menjauhi hal-hal yang dilarang Allah dan Rasulnya. Ya. Bisa dipahami ya? Nah, ini konteksnya. Kalau at-taqwa disebutkan dalam Al-Quran digabungkan dengan albir. Tapi kalau at-taqwa disebutkan bersendirian maka mencakup dua makna tadi. Fi'lul awamir dan tarkun nawahi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menyebutkan haqqa tuqatihi. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih. Dengan sebenar-benarnya takwa. Maksudnya apa? bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, bagaimana bentuknya? Itu dijelaskan dalam ayat yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi setelahnya. Semuanya pegang kitab ya. Semuanya pegang kitab. Belum ya? Diusahakan nanti pertemuan selanjutnya semuanya sudah pegang kitab. Insya Allah ini kitab yang mudah didapat. Ya. Kitab yang sangat mudah didapat. Minimalnya untuk pegang matanya, ya, matan Riyadus Solihin insya Allah tidak sulit untuk mencarinya. Sehingga faidah yang didapatkan bisa lebih maksimal. Ya. Beda kalau sekedar jiping. Tahu ya jiping? Ngaji hanya, hanya modalnya kuping saja. Ini nggak nyindir siapa-siapa, cuma ya sering kita diingatkan seperti itu. Kalau kita ngaji, taklim hanya sekedar ya model ini tanpa ada pena atau buku untuk mencatat itu bagus sebenarnya tapi kurang maksimal faedah yang didapatkan beda kalau yang masya Allah taklim sudah bawa buku kitab bawa pena faedah yang disebutkan dicatat ya, ini lebih maksimal insya Allah ya nah oleh karena itu para ulama menyebutkan qayyidul ilma bil kitabah bahkan disebutkan ini riwayat dari Rasulullah SAW Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan menulis. Ya, ikatlah ilmu itu dengan menulis. Ya, kalau nggak diikat lepas. Sekarang paham, tapi suatu saat, suatu saat lagi kalau kita butuh ilmu itu lupa. Ya. Tapi kalau diikat dengan dicatat, maka ketika kita butuhkan kita bisa langsung mendapatkannya. Nah, itu diantara faidahnya kembali ke sini haqqa tuqatihi sebenar-benarnya takwa itu maknanya dijelaskan oleh ayat yang disebutkan al-Imam Nawawi setelah ayat tersebut yaitu ayat di dalam surat at tawabun ayat yang ke-16 yang berbunyi fattaqullaha mastata'tum Bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum. Semaksimal kemampuan kalian. Ya. Bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Al-Imam Nawawi menjelaskan wa hadhil ayatu mubayyinatun lil muradi minal ula. Ayat yang kedua ini menjelaskan maksud yang dimaukan dari ayat yang pertama yaitu menjelaskan makna dari haqqa tuqati bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya maksudnya adalah apa semaksimal kemampuan yang ada pada diri kalian kenapa karena Allah Subhanahu wa taala la yukallifullaha nafsan illa wus'aha di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya Allah tidak membebani sebuah jiwa kecuali yang dimampuinya saja. Sesuatu yang di luar kemampuan jiwa tersebut, maka Allah memaafkannya dan tidak menuntutnya. Ya. Ini adalah makna haqqa tuqatihi ay mastata'tum. Tapi di sini penting ya dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah wa hadhihi ayatu laisat ayatan yuqsadu biha at-tahawun bi Ayat yang kedua yang berbunyi bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian jangan sampai dipahami oh kalau begitu perintah at ini ya tidak terlalu ditekankan atau mungkin dimaknai bertakwalah seenaknya tidak seperti itu maksudnya ya maksudnya adalah bal yuqsad biha al takwa ala taqwa ala qadril mustata' ay la tadakhir la tadakhir wus'an fi taqwallah Ya, jadi maksudnya adalah bukan bertakwalah kepada Allah seenaknya, ya. bukan seperti itu. Tapi maksudnya adalah bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan yang kalian miliki. Ini makna ayat tersebut. Ya, sehingga maknanya adalah motivasi. Kita bertakwa semaksimal mungkin yang kita mampu dengan segenap jiwa dan raga kita dan harta kita kita laksanakan takwa Allah, ketakwaan kepada Allah semaksimal mungkin yang dari apa yang kita miliki. Ya. Demikian maknanya. Ini adalah prinsip di dalam Islam. Prinsip di dalam Islam bahwasanya perintah itu diberikan sesuai dengan kemampuan. Ya sebagai contoh adalah apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW semasa hidup beliau. Ya. Ketika beliau memerintahkan sholat misalnya, hadis dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Rasulullah perintahkan beliau sholat sesuai kemampuannya. Ya. Salli qa'iman, sholatlah engkau dengan berdiri. Ya. Ini perintah yang pertama. Sholatlah dengan berdiri, karena berdiri dalam sholat rukun. Kalau dia tidak berdiri dalam keadaan dia mampu, sholatnya tidak sah. Ini maksudnya sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah, hukumnya sunnah. Ya, jadi kalau sholat sunnah, sholat nawafil, sholat nafilah, tidak berdiri pun sah. Misalnya dia lebih memilih untuk duduk. Ini boleh dalam sholat sunnah. Sholat mustahabbah. Tapi kalau sholat wajib, Sholat fardu hukumnya wajib berdiri. Ya. Tapi kalau tidak mampu, misalnya karena sakit, ya, maka boleh sholat dengan duduk. Oleh karena itu Rasulullah kemudian mengatakan, fa'ilam tastati' faqa'idan. Jika engkau tidak mampu sholat berdiri, faqa'idan. Maka duduklah. Fa'ilam yastati' fa'ilam tastati' fa'ala jambin. Jika engkau tidak mampu sholat duduk pun tidak mampu, maka berbaringlah. Sholat dengan cara berbaring. Ya. Ini adalah urutan-urutan. Ya. Yang mana dari hadis ini para ulama mengambil sebuah kaidah. Ya. Mengambil sebuah kaidah, la wajiba bilak tidak. Tidak ada kewajiban jika tidak ada kemampuan. Ya, seorang hamba tidak dibebani dengan sebuah kewajiban kalau tidak punya kemampuan. Ya. Contoh lain dalam ibadah haji, Allah juga perintahkan ibadah haji dengan kemampuan. Ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan untuk Allah lah haji ke Baitullah, ke Ka'bah Man istata'a ilaihi sabila. Bagi barang siapa yang mampu untuk mengadakan atau melakukan perjalanan ke Baitullah tersebut. Sehingga dipahami dari ayat ini, barang siapa yang tidak mampu, maka tidak ada kewajiban padanya. Ini berlaku untuk semua amalan di dalam agama ini. Ya. Kewajiban itu dikaitkan dengan kemampuan. Tapi tidak kemudian kalau kemampuannya berkurang, amalan tersebut ditinggalkan secara total. Contohnya sholat tadi. Tidaklah Rasulullah mengatakan sholli qa'iman fa illam tastati fala tusalli. Tidak demikian Rasulullah mengatakan. Sholatlah dengan berdiri. Kalau tidak berdiri, ya sudah nggak usah sholat. Tidak seperti itu prinsip agama Islam. Kewajiban tetap berlaku sesuai dengan kemampuan. Makanya Rasulullah menyatakan, jika tidak mampu berdiri, duduk. Kalau tidak mampu duduk, berbaring. Ini sekali lagi berlaku untuk semua kewajiban dan perintah di dalam agama ini. Contohnya apa? Bisa kita aplikasikan di dalam perkara-perkara yang misalnya terkait dengan belajar ilmu agama. Menghafal Al-Quran. Aduh saya kalau menghafal Al-Quran sudah buntu kepala ini. Usianya sudah apa sudah telat usianya. Tidak ada kata telat sebenarnya. Kalau Anda tidak mampu hafal 30 juz, hafallah 29 juz gitu kan kalau tidak mampu 29 ya turun sedikit-sedikit turunnya jangan langsung oh saya nggak mampu 30 juz ya sudah nggak usah ngafal tidak seperti itu prinsip agama Islam ya nah, itu turunnya sedikit-sedikit jangan langsung total gitu ya, makanya Rasulullah kalau tidak mampu berdiri ya sudah berbaring saja enggak bertahap Taib. Barakallahu fikum. Jadi terakhir tadi faedahnya terkait apa? Menghafal Al-Qur'an. Kalau tidak mampu 30 juz, ya 29 setengah lah. Kalau tidak bisa 29 setengah, ya 29 seperempat. Ya, gitu. Jadi bertahap. Ya. Taib barakallahu fikum. Demikian yang bisa kita kaji di malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan kepada para hadirin sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. والله تعالى أعلم بالصواب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته